Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi isanin Kembali Allah bahagiakan dalam majelis isyrak majelis selesai sholat subuh berjamaah di Masjid Azikra ini. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan ruhiyah itulah kenikmatan sebenarnya. Karena rohnya nikmat, jasmaninya pun merasakan nikmat. Allahu Akbar ilham. Kelihatan wajah-wajah yang cerah di waktu subuh. Nikmat sekali. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Itu yang selalu kita minta. Kali ini kita akan duduk kaji bersama Ustaz Toharudin. Beliau ini seorang mu'alaf. Di usia 16 tahun meraih hidayah Allah. Memutuskan diri untuk masuk Islam. Kemudian diancam untuk dibunuh. Kemudian meninggalkan tempat beliau. Tempat tinggal beliau. Bahkan keluarga beliau, beliau tinggalkan. Beliau melalang buana sampai pergi, bukan lagi di Indonesia. Karena ancaman dibunuh oleh keluarga. Beliau ke daerah Thailand, Patani. Ya Ustaz. Berapa tahun saat di... Dua tahun lebih. Dua tahun di Patani. Dan dulu nama aslinya Antum? Dirahasiakan. Enggak, nama aslinya? Ada nama aslinya. Oh, ada nama. <laughs> Takut dibunuh lagi nih. <laughs> ya. Allahu Akbar. Ini menarik sampai beliau menjadi seorang yang hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Dan menjadi imam penghafal al Quran. Dan kalau beliau sudah membaca Al-Quran seperti Ustaz Surur, Ustaz eh, Maulana, itu ya nangis jamaah semua. Indah sekali bacaan Al-Quran beliau. Ini rahmat Allah. Ya. Ini beliau masuk Islam. Hafal Al-Quran. Apalagi kita yang dari kecil ini dipastikan hafal surah Al-Ikhlas. Kalau beliau masuk Islam hafal di usia 16, apalagi kita dari kecil. Pasti lebih hafal. Surah-surah Qulhu, Al-Falaq, An-Nas ya. Kita akan dengar nanti. Ya Allahu Akbar, indah sekali ya ikhwah. Dan kita ingin tahu kenapa sampai beliau ingin masuk Islam. Ternyata itulah yang terjadi pada diri beliau sekarang. Kita simak dulu Taujih Rabbani oleh imam besar kita.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 Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Allah jualah mereka berserah diri. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah dan meraih ampunan serta rezeki nikmat yang mulia dari Allah. Allahu Akbar. Ustaz Tohar, apa yang membuat antum ingin masuk Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين وقائد المجاهدين وحبيب قلوب المؤمنين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Guru kita tadi bertanya Ustadz apa faktor antum mendapatkan hidayah sesungguhnya ada tiga yang paling utama adalah sautul Quran suara Quran menjadi magnet menghantarkan hamba kepada jalan Allah Subhanahu wa taala siratul mustaqim yakni al-Islam. Yang kedua adalah sautul adzan. Suara adzan di mana dahulu sering saya dengar betapa indahnya suara-suara panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nidaur Rahman dan yang ketiga adalah maul wudu air wudu yang dahulu saya perhatikan kaum muslimin setiap kali melaksanakan sholat lalu mereka dahulu mereka dahulu saya tinggal di Sumatera biasa kalau Sumatera itu terkenal dengan kalinya jadi kalau maghrib maghrib sebelum maghrib mereka sudah pada ke kali kemudian mengambil air wudhu dan setiap hari dengan gerakan yang sama muka tangan kaki muka tangan kaki ini apa ini ternyata itu adalah wudhu. Inilah yang menghantarkan hamba untuk menjadi muslim dan bertekad untuk menjadi muslim. Hamba bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hidayah ini Allah Subhanahu wa taala pelihara. Tetapi yang paling utama dari tiga tadi adalah sautul Quran, suara Al-Quran. Ternyata memang Al-Quran itu adalah sungguh sangat maha hebat. Sehingga kalau boleh saya kasih makna majelis kita ini adalah Al-Quran nurun fi qulubil mu'minin. Al-Quran itu adalah cahaya pada hati orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Limadha nuhibbul Quran ini yang perlu kita tanamkan dalam setiap pribadi kita sebagai seorang muslim. Karena Al-Quran huwa ni'matul azimah. Ni'matul azim, nikmat yang paling besar wa ma ba'dahu ni'mah. Dan tidak ada lagi nikmat yang paling besar selain daripada Al-Quran. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bertahmid atas dirinya bisababi nuzuli hadhil hadal Quran. Perhatikan dalam surah Al-Kahfi ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillah Alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an ala abdihi dan nikmat yang kedua adalah nikmat irsalur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibyanul lil Qur'an untuk menjelaskan ma'anil Qur'an azamatul Qur'an Maka dua nikmat ini tidak boleh Jangan sampai kita tinggalkan di mana kaum muslimin hari ini hajarul Quran wa tarakul Quran wahmalul Quran. Mereka tinggalkan Al-Quran, mereka hijrahkan Quran, mereka jauhkan Al-Quran, mereka abaikan Al-Quran padahal Al-Quran ini adalah ni'matun azimah, hibatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya hanya memberikan tips bagaimana cara kita untuk mencintai Al-Quran. Limadha nuhibbul Quran? Kenapa kita harus cinta Quran? Sabiluka ila mahabbatir rahman. Al-Quran itu adalah jalanmu menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yuhibballaha wa rasulah falyaqra'il mushaf." Yang kedua, li'annal Qur'ana hidayatul aqwam. Karena Al-Qur'an itu adalah hidayah, petunjuk yang paling lurus Semoga Allah Subhanahu wa taala menitipkan rasa cinta kita kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma anta ja'alil al rabi'a qulubina wa jala'a humumina wa ghumumina wa nura sudurina wa hidayatina fid dunya wal akhirah. Ya Rab jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyemai hati-hati kami. Pelenyap gundah gulana kami. Penghibur lara kami dan selanjutnya dan selanjutnya. Begitu Ustaz. Allah, Akbar sayang terbatas waktu ya ikhwah. Terima kasih amal jariah yang ikhwah berikan dan kami terus berdoa. Semoga amal jariah ini benar-benar menjadi amal jariah di dunia, di alam kubur, saat kiamat, dan di akhirat nanti penerang kegelapan akhirat. Terima kasih kawan-kawan yang mengirim ini. Silakan hubungi ke Bang Awaludin 0856 90010. Ya, 0856 90010 atau lihat di website www.azikro.com. Allahu akbar lillahil maafkan Arifin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Tapi jangan lupa setelah Arifin salam kita menyimak Tauji Robani yang dibaca oleh beliau. Ya ikhwah, jadi Arifin salam simak kajian beliau.